Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam sebuah ayat yang masyhur yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Sebuah ayat yang pendek, sebuah ayat yang singkat, namun di dalamnya mengandung perkara besar yang menggambarkan tentang agama Islam agama yang disampaikan didakwahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada segenap umat manusia. Dari ayat ini Allah jelas disebutkan bahwasanya misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Islam ini ialah menebarkan rahmat untuk segenap alam raya ini. Menebarkan rahmat untuk kaum muslimin. Menebarkan rahmat bahkan untuk orang-orang kafirin. Juga menebarkan rahmat untuk lingkungan untuk alam semesta ini. Itu semuanya nampak dari bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dikenal dengan ayat di atas Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk segenap alam raya ini dikenal sebagai dinur rahmah agama kasih sayang agama yang mengajarkan kasih sayang agama yang mengajarkan rahmah dalam semua aspek bimbingan-bimbingannya untuk semua alam raya ini. Ikhwan banyak bukti, banyak dalil, banyak burhan, argumentasi-argumentasi, bukti-bukti yang menunjukkan rahmatul Islam, yang menunjukkan kasih sayang yang disebarkan oleh Islam disebutkan poin-poin hujjah tadi poin-poin argumentasi tadi oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah fi mahasinidinil islami kemilau mutiara ringkasan tentang keindahan-keindahan Islam keindahan-keindahan yang menunjukkan Islam agama rahmat Islam agama yang terbaik Islam mengandung kesempurnaan Islam mengandung keindahan, Islam mengandung kemaslahatan, Islam mengandung hikmah yang besar, Islam mengandung dan mengajarkan keadilan. Beliau menyatakan di mukadimahnya, mukadimah risalah ini, kata beliau rahimahullah taala fa inna dinal Islam الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها Sesungguhnya hidup Islam Agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Adalah agama yang paling sempurna Agama yang paling afdal Agama yang paling tinggi agama yang paling utama waqad hawa minal mahasini wal kamal was salahi wal rahmah wal adli wal hikmah dan sungguh agama Islam ini mengandung keindahan-keindahan mengandung kesempurnaan-kesempurnaan kemaslahatan-kemaslahatan, rahmat, keadilan, dan hikmah. Beliau menjelaskan agama Islam yang mulia ini menjadi saksi akan keagungan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi akan kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam Beliau mengatakan bahada dinul islami a'zamu burhanin wa ajallu syahidin lillah بالتفرد بالكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق agama Islam ini sebagai bukti yang paling besar, bukti yang paling agung untuk Eh, sebagai saksi yang paling mulia menjelaskan tentang keagungan Allah Azza wa Jal dan keesaan Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan juga sebagai bukti yang paling agung yang paling besar untuk menunjukkan risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan jujurnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu persatu hujah-hujah, poin-poin yang menunjukkan rahmatul Islam, yang menunjukkan keindahan Islam sebagai bukti kebenaran ayat yang dibacakan di atas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukti yang pertama, ialah bahwasanya dinul Islam mabniyun ala usulil iman. Agama Islam ini dibangun di atas pondasi-pondasi keimanan. Dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan yang dikenal dengan arkanul iman. Dikenal dengan rukun iman yang enam Allah, eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah 177 tentang al-arkanul iman tadi. Dan juga disebutkan masyhur dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam Rukun iman yang enam, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Katanya muallif, "Fahadihi al-usul al-azimah allati amara Allah ibadahu biha." Hiya al-usul allati ittafaqa 'alayha al-anbiya wal mursalun. Prinsip-prinsip yang agung tadi, rukun iman yang enam tadi, yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beriman dengannya, ini adalah prinsip-prinsip pondasi-pondasi yang disepakati oleh seluruh para anbiya wal mursalin. Bukan hanya semata-mata arkanul Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad, arkanul iman yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diajarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya kesepakatan para rasul di dalamnya barakallahu fikum dijelaskan tentang masalah pokok-pokok akidah mengandung ajalul ma'arif wal i'tiqadat mengandung ma'rifah pengetahuan ilmu yang paling mulia Pokok-pokok akidah yang paling agung. Apalagi yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ma'rifatullah. Maka agama Islam dinun asluhu al-imanu billah. Wa thamaratuhu as-sa'yu fi kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Agama Islam adalah agama yang pondasinya Asasnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya, samarahnya ialah melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Katanya muallif, apakah tergambar adanya sebuah agama yang lebih baik, lebih akbal, lebih utama, lebih mulia daripada Islam? Jawabannya tidak tergambar. Hanya Islam agama yang mulia, hanya Islam agama yang akbal. hanya Islam agama yang utama. Dibangun di atas fondasi-fondasi yang kuat dan cabangnya menjulang sangat tinggi ke langit sana. As asluha sabitul wa far'uha fis sama'. Fondasinya menghujam dalam perut bumi, mencengkram dengan kuat dalam bentuk keimanan, pokok-pokok akidah. Wa far'uha dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Barakallahu fikum. Ini bukti yang pertama. Islam agama yang dibangun di atas pokok-pokok keimanan. Usulul iman barakallahu fikum supaya anda tergambar keindahannya dan kebagusannya. Usulul iman, pokok-pokok keimanan tadi itu asas untuk semua amal soleh. Itu asas untuk semua akhlakul karimah. Itu asas untuk mendatangkan semua keutamaan. Semua fadilah. Semua keindahan semua kemaslahatan, semua kemanfaatan, semua keadilan. Itu semuanya dibangun di atas pokok-pokok keimanan tadi. Dengan usul iman tersebut, pokok-pokok dan dasar dasar iman, maka akan tercapai yang namanya tazkiyatul qulub wan nufus, tercapai yang namanya kesucian hati, kesucian jiwa, akan tercapai yang namanya islahul arwah, perbaikan batin, perbaikan ruh dan akan tercapai yang namanya amal yang saleh dan akhlak yang mulia. Semua keindahan, semua kemaslahatan, semua kemanfaatan, semua kebaikan-kebaikan itu semuanya pokoknya kembali kepada al-usulul iman, pokok-pokok iman tadi dan semuanya kembali pada satu perkara yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya diajarkan dalam Islam, bahkan Islam dibangun di atas pokok-pokok tersebut. Ditambah lagi para barakallahu hukum. Dinul Islam juga dibangun di atas syariat yang besar. Asy-syara'i' al-kibar yang dikenal dengan arkanul Islam setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadah, di sana ada sholat yang merupakan imaduddin tiang agama. Di sana ada yang namanya itau zakat menunaikan zakat. Upaya untuk interaksi dengan sesama, dengan jiwa sosialnya. Di sana ada saum Ramadan, Berpuasa Ramadan untuk pensucian hati, pensucian jiwa. Dan di sana ada haji ke Baitul Haram sebagai upaya untuk menyatukan kalimat semua kaum muslimin di atas syiar yang sama, di atas pakaian yang sama, di atas manasik yang sama. Istimewa akbar kaum muslimin itu ada pada waktu musim haji. Ya, Kalau kita mencermati masing-masing uh, prinsip tadi, masing-masing rukun tadi, terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, manfaatnya sangat besar, maslahatnya sangat besar, rahmat Allah dari situ sangatlah menyebar. Yang namanya sholat sekarang ini dikatakan tanha anil fahsyai wal munkar bisa mencegah pelakunya dari tindakan yang keji dan kemungkaran. Yang namanya sholat bisa mengasah hubungan spiritual antara seorang hamba dengan sang khaliknya. Yang namanya sholat bisa mengasah keimanan, menambah iman dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Saat-saat seorang hamba bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan semua hajatnya, semua kepentingan dan keperluannya dalam sholat. Yang namanya zakat ini manfaatnya sangat terasa khusus di kalangan umat manusia untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak yatim, untuk kemaslahatan kemaslahatan umum kaum muslimin yang berkaitan dengan umat manusia. Itu semua dengan zakat. Sosial kemasyarakatan semuanya dihandle oleh zakat tadi barakallahu fikum. Terkait dengan masalah puasa juga demikian. Puasa terkait dengan latihan untuk bersabar, puasa latihan untuk syukur, puasa melatih jiwa, mengasah hati, mensucikan hati, mensucikan jiwa, apalagi yang namanya haji sangat-sangat besar maslahatan manfaatannya barakallahu fikum. Ini semuanya pondasi-pondasi agama Islam. Di sana ada usul iman. Di sana ada syariat yang besar arkan Islam. Kalau agama itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang mulia semacam ini barakallahu fikum, maka itu adalah agama yang sangat agung agama yang sangat mulia tidak hanya memikirkan bagaimana hubungan seorang manusia dengan Rabbnya tidak hanya memikirkan hablum minallah tapi juga menjelaskan mengajarkan menjabarkan interaksi sesama hamba hablum minannas hablum minallahnya bagus hablum minannas juga bagus tidak hanya memikirkan yang namanya islahul akhirah perbaikan akhirat tapi juga memikirkan islahuddin perbaikan agama juga bahkan memikirkan islahud dunia perbaikan dunia dunia hasanah akhirat hasanah dia kiamah selamat dari yang namanya ada benar agama yang memiliki prinsip semacam ini adalah agama yang begitu indah sehingga tidak heran kalau Islam dinyatakan sebagai dinur rahmah Dinur rahmah. Poin yang ketiga yang menunjukkan rahmatul Islam yang menunjukkan indahnya Islam yang kita peluk selama ini. Katanya mualif perintah apa yang Allah perintahkan kepada umat manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus untuk bersatu ijtima untuk saling melembutkan hati iktilaf untuk menyatukan kalimat menyatukan barisan menyatukan langkah jamul kalimat. memerintahkan menganjurkan segala sebab segala upaya yang bisa mewujudkan persatuan tadi. Di sisi yang sama, agama Islam melarang dari perpecahan. Agama Islam melarang dari perselisihan, ikhtilaf. Dan agama Islam melarang dari yang namanya tindakan mukhalafah menjelisihi bimbingan-bimbingan Islam yang mulia. Ini juga termasuk prinsip yang disepakati oleh seluruh ambiya wal mursalin. Dalilnya Al-Qur'anul Karim. Dalilnya adalah sunnah Rasul alaihi wasallam Dalilnya juga adalah ijma'ul anbiya wal mursalin. Ijma'ul muslimin kadzalik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya prinsip persatuan, prinsip melembutkan hati, prinsip jam'ul kalimah yang dihasung oleh Islam dan larangan perpecahan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran 102 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah jami'an dalam keadaan kalian bersatu di atasnya wala tafarraqu dan jangan berpecah belah dan jangan berselisih perintah bersatu larangan berpecah belah Perintah untuk menyatukan kalimat dan larangan untuk terkotak-kotak, ter tentang eh, eh, perenang, tercerai-berai kalimat yang ada. Ini ya Irfan merupakan prinsip yang sangat mulia. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ukhuwah Islamiyah masuk dalam bab ini. Semua hadis yang menganjurkan kita untuk memiliki akhlakul karimah untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai upaya untuk menyatukan kaum muslimin dimasukkan dalam ini. Semua ayat, semua hadis yang melarang kita dari perpecahan dan ikhtilaf dimasukkan dalam berisi ini. Dan ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan dari tindakan-tindakan yang membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin dimasukkan dalam berisi ini larangan untuk hibah, larangan untuk namimah, larangan untuk tabahut saling membenci, larangan untuk yang namanya tahasud saling hasad, larangan untuk takabur saling memutuskan hubungan, larangan untuk tadabur saling ketemu punggung ketika berjumpa dan yang lain-lainnya itu semuanya adalah upaya untuk mewujudkan prinsip ini menyatukan kalimat kaum muslimin bersatu melembutkan hati dan dilarang berpecah belah. Ingat, prinsipnya adalah al-i'tisam hablillah berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bersatu di atas kebenaran, menyatukan kalimat muslimin di atas kebenaran, dan dilarang berpecah belah dan menyelisihi kebenaran. Yang ini maslahatnya sangat-sangat besar. Sangat-sangat dirasakan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Saya bayangkan ya, Ibn Azakumullah. Saya bayangkan ketika satu negara, satu bangsa, kalimatnya satu, Semuanya kembali kepada kalimatul Islam. Prinsipnya satu. Semua kembali kepada hablullah tali Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang sahihah. Semuanya berupaya menjelas, menjalankan, mengupayakan, melakukan asbabul ijtima' sebab sebab persatuan kaum muslimin. Di sisi yang lain, semuanya sepakat meninggalkan tindakan-tindakan furqah memecah belah umat tindakan-tindakan ikhtilaf perselisihan yang tercela dan semisalnya saya membayangkan bagaimana kokohnya negara tadi betapa indahnya negara tadi akan menjadi negara yang kokoh, negara yang kuat, negara yang berdaulat, negara yang bermartabat di sisi yang lain masyarakatnya bersatu, masyarakatnya saling mencintai, saling menghormati, saling bersaudara, saling gotong royong, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa memusuhi, tidak ada per per perpecahan, tidak ada istilah luar biasa. Antum akan bisa merasakan seperti yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW di masa Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana akidah ketika itu bersih. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Bagaimana ibadah-ibadah kepada Allah ketika itu dibangun di atas bimbingan sunnah. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau ritual-ritual yang menyimpang. Bagaimana akhlakul karimah tersebar adab-adab Islam berlaku norma-norma Islam dijalankan luar biasa indah persis seperti di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kalai era-era keemasan Islam barakallahu <clears throat> ini semuanya dengan prinsip jamul tali. ini diajarkan dalam Islam ini menunjukkan rahmat Islam sekaligus indahnya agama Islam yang kita perlu selama ini. Sayangnya, sayangnya apa ya? sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan pada umat ini terjadinya ikhtilaf dan perpecahan sehingga tidak mungkin bersatu di atas satu perkara. Barakallahu fikum. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam umat ini terpecah belah menjadi sekian puluh tujuh puluh sekian sekte dan pemahaman semuanya diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal hanya satu yang di atas al-haq yang masih menjalankan prinsip Allah yang mulia ini ijtima' di atas Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah jam'ul kalimat menyatukan kalimat kaum muslimin di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam intinya ketika prinsip ini dilaksanakan diwujudkan diupayakan di tengah-tengah masyarakat maka akan muncul semua keindahan akan muncul semua kemaslahatan akan muncul semua rahmat barakallahu bersatu tidak berpecah belah saling mencinta tidak saling membenci saling gotong royong saling bantu membantu tidak sendiri sendiri luar biasa itulah yang diajarkan dalam Islam Barakallahu fikum belum lagi Allah bimbingan bimbingan akhlakul karimah ini poin yang berikutnya yang diajarkan dalam Islam. Islam ini dinul akhlak. Islam itu dinul adab. Agama yang mengajarkan akhlakul karim, Agama yang mengajarkan adab-adab norma-norma yang indah. Bahkan itu juga merupakan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu misi dakwah Nabi kita Muhammad. Innama bu'ithu liutammi al akhlak. Sehingga Islam dinul akhlak. Islam dinul adab. Diajarkan betul dalam Islam norma-norma yang bagus, adab-adab yang indah, akhlak yang mulia, yang meliputi semua pihak. Islam mengajarkan kepada pemeluknya akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah yang benar. Habluminallah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya akhlak kepada Rasulullah SAW dengan itiba sunnah mengikuti sunnah Rasul SAW. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun diperintahkan untuk berbakti kepada mereka dalam perkara-perkara duniawi. Islam juga mengajarkan yang namanya silaturahim, menyambung hubungan kefamilian, kekerabatan dengan semua kerabat-kerabat kita, kerabat dekat, kerabat jauh yang termasuk ahli waris atau yang bukan yang mahram atau yang bukan. Semua kerabat diperintahkan untuk disambung hubungannya. Silaturahim. Islam juga mengajarkan kasih sayang dalam mentarbiyah anak-anak. Namanya tarbiyatul aulad. Syafaqah warahmah bin aulad. Menunjukkan, mencurahkan sekedar perhatian, kasih sayang adab yang mulia dalam mentarbiyah anak-anak. Dengan prinsip ku anfusakum wa ahlikum nar. Islam juga mengajarkan bagaimana berumah tangga yang baik terkait dengan pasutri. Diminta untuk muasyarah bil ma'ruf, membangun rumah tangga dengan cara yang baik dengan cara yang ma'ruf. Rumah tangga bahagia di bawah naungan sunnah. Barakallahu Islam juga mengajarkan kepada kita untuk baik dengan tetangga. Al-ihsan ila jiran, rukun dengan tetangganya, baik dengan tetangganya, bagus dengan jiran-jirannya, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, baik dia muslim bahkan walaupun non muslim diminta untuk menunaikan hakul jiran hak tetangga berbuat baik kepada mereka dengan rukun RT, rukun tetangga. Islam juga mengajarkan kepada kita adab dan akhlak kepada para ulama. Dengan mengambil ilmu mereka, belajar kepada mereka, meminta bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, fatwa-fatwa mereka dalam urusan-urusan duniawi atau urusan agama, perkara yang pribadi, perkara umat, semuanya kembali pada para ulama punya adab kepada ulama, menghormati mereka, mengkhidmat mereka dalam batas yang diizinkan oleh agama. Namanya ikramul ulama. Islam tidak mengajarkan kepada kita ukhuwah oh, Islamiyah. Bahkan ini merupakan prinsip yang begitu besar, yang begitu agung dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Ukhuwah oh, Islamiyah di atas Islam, di atas iman, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam Ukhuwah oh, dengan keislaman, dengan keimanan, bukan ukhuwah oh, di atas kelompok atau golongan atau person. Ukhuwah oh, di atas Islam dan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini merupakan prinsip yang begitu aku. Islam juga mengajarkan kepada para pemeluknya untuk memiliki adab, memiliki akhlak kepada penguasanya, kepada para umara, ini pun juga termasuk prinsip besar dalam Islam. Satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Islam bahkan. As-samu wa ta'ah liwulatil umur. Mendengar, mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia boleh. Walaupun dia boleh. Sebatas dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat mentaati penguasanya, mentaati pemerintahnya dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah, terutama yang di dalamnya ada kemaslahatan umum, bukan dalam perkara maksiat. Islam melarang umatnya untuk memberontak penguasa, melarang umatnya menghinakan penguasa atau menghujat penguasa atau melecehkan penguasa dilarang dengan keras dianjurkan untuk memuliakan mereka dianjurkan untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka diperintahkan untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas negara dan segala macamnya begitu indah Islam juga bahkan mengajarkan adab dan akhlak kepada non muslim non muslim. Di sana ada orang kafir yang dikatakan kafir dhimmi. Orang kafir yang hidup satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Di sana ada yang namanya kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke negara Islam, negara muslimin dengan visa resmi. Turis-turis, dubes-dubes dan segala macamnya yang masuk ke wilayah kaum muslimin. Di sana ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang mengadakan hubungan baik dengan kaum muslimin. Ada hubungan sosial, politik, budaya, olahraga, dan segala macamnya itu. Ini semua dalam Islam, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan untuk diperangi. Tidak boleh diganggu. Selama mereka masih dalam batas eh, ahadnya, perjanjiannya dengan kaum muslimin. Hanya satu kafir yang layak diperangi. Namanya kafir harfi. Orang-orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan membasmi, membantai kaum muslimin, merendahkan Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau agama Islam. Hanya mereka yang layak untuk diperangi para Itu benar Islam, harus dengan bendera penguasa. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki adab-adab kepada lingkungan yang ada ini. Yang daratan, yang lautan semuanya diminta untuk memiliki norma dan adab kepada mereka semuanya. Diperbaiki alamnya, diperbagus panoramanya, dilarang keras untuk merusak alam, Allah Subhanahu wa taala mengecam tindakan-tindakan umat manusia yang membuat kerusakan di daratan dan di lautan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan dikarenakan ulah tangan-tangan manusia. Ini ancaman. Maka tidak boleh merusak alam. Tidak boleh merusak yang namanya alam baik yang daratan ataupun yang lautan semuanya dipelihara dilestarikan untuk kemaslahatan bersama barakallahu bahkan Islam mengajarkan kepada kita adab-adab norma-norma akhlakul karimah dengan hewan-hewan ketika menyembelih betul-betul diajarkan adab-adab syar'inya menyembelih dengan pisau yang sangat tajam, jangan yang tumpul. Hmm? Ketika menyembelih jangan di hadapan hewan-hewan yang lainnya. Ketika mengasah pisau jangan di hadapan hewan-hewan yang lainnya. Ketika membawa itu hewan ke tempat penyembelihannya dibawa dengan bagus, dengan sopan, dengan santun, jangan dipukul, jangan ditendang dan segala macamnya. Bahkan kalau perlu sebelum disembelih kita makan terlebih dahulu. Dengan baca basmalah syarat ya. Dan disembelih di bagian yang mempercepat kematian dia begitu mulia sampai kepada hewan-hewan. Barakallahu fikum. Ini semuanya menggambarkan kepada kita ya Allah, Islam itu dinur rahmah. Agama yang rahmat, Rahmatan lil alamin. Dari mulai bangsa manusia sampai hewan. Dari mulai muslimin sampai yang kafirin. Semuanya mendapatkan indahnya Islam. Rahmatan lil alamin. Islam agama rahmat Islam agama barokah, Islam agama akhlak, Islam itu agama adab, Islam juga agama ihsan, perbuatan baik kepada sesama. Ini semuanya dirinci dijabarkan dalam Islam. Poin-poin tadi penjabarannya sangat panjang. Akhlak kepada Allah terkait dengan tauhidiyah panjang. Akhlak kepada Rasul, itu sunnah panjang terkait dengan birrul walidain panjang pembahasannya silaturahim dengan tetangga hubungan pasutri dengan tarbiyatul aulad terkait dengan para ulama terkait dengan para umara ukhuwah islamiyah itu semuanya masing-masingnya merupakan pembahasan panjang di kalangan uh, di dalam Islam disebutkan dengan panjang lebar dalam Alkitab Sunnah yang saya bawakan cuma mujmalnya saja global globalnya saja itu semuanya Allah resapi dan hayati menunjukkan Islam betul-betul agama yang indah, agama rahmat. Belum lagi barakallahu fikum. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk menunaikan amanah. Menunaikan yang namanya hukuk, hak-haknya orang lain. Baik berkaitan dengan hakullah, menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala atau hakun Nabi alaihi salatu wassalam atau hakul insan hak semua manusia meliputi orang-orang yang sebawa kata dia haknya orang tua, haknya kerabat, haknya pasutri, haknya anak, haknya ulama, haknya umarok hak tetangga, hak kaum muslimin, haknya hewan, haknya alam raya, haknya non muslim. Hukuk. Hukukullah dan hukukul ibad. Semuanya diwajibkan untuk ditunaikan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah ini kepada pemiliknya masing-masing. Itu pun juga panjang pembahasannya terkait dengan masalah hak Allah dan hak hamba-hambanya. Semuanya ada dalam Islam barakallahu. Belum lagi khonamtina prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini juga merupakan pondasi Islam yang besar. Rukun agama Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Rukun ajaran semua nabi dan rasul. Amar ma'ruf nahi munkar. Pokok intisari ajaran Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam, semua perkara yang ma'ruf, semua perkara yang baik untuk dunia, untuk agama, untuk akhirat diperintahkan. Kullu ma'ruf. Semua yang ma'ruf, semua yang baik. Baik untuk agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu diperintahkan. Baik itu ucapan, perbuatan, keyakinan, semuanya diperintahkan. Namanya amar ma'ruf. Begitu pula barakallahu itu, Semua perkara-perkara yang mungkar apapun bentuknya dilarang dalam Islam. Segala bentuk kekufuran, kesyirikan dilarang. Segala bentuk penyimpangan-penyimpangan pemahaman dilarang segala bentuk yang namanya kemaksiatan dilarang, semua yang mungkar-mungkar dilarang, semua yang membuat kerusakan-kerusakan dilarang, yang merusak agama, yang merusak dunia, yang merusak akhirat dilarang. <clears throat> Semuanya namanya nahi mungkar. Ini kaidah besar dalam Islam barakallahu fikum yang ketika diamalkan dalam keseharian kita akan nampak keindahannya barakallahu fikum. Nah, apa yang ada di tengah-tengah masyarakat dari semua perkara yang baik eh, para semua perkara yang baik yang ada unsur penyimpangan padanya Islam memerintah, <clears throat> memerintah apa yang di masyarakat dalam perkara-perkara yang jelek perkara yang jahat Islam telah melarangnya melarangnya semua ini kaidah azimah barakallahu fikum kaidah yang sangat sangat besar Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah <clears throat> terkait dengan prinsip ini. Beliau mengatakan wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lima lamma kana la yastaqimu hadha ad-din illa bi istiqamati ahlihi ala usulihi wa syara'ihi وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاة واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد Begitu pula prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Manakala agama ini tidak akan istiqomah, tidak akan lurus kecuali dengan istiqomahnya kaum muslimin istiqomah di atas prinsip-prinsip agama, istiqomah di atas bimbingan-bimbingan syariatnya, melaksanakan perintah-perintah agama yang itu merupakan puncak kemaslahatan, menjauhi larangan-larangan agama yang itu merupakan puncak kerusakan dan kejahatan, maka dikarenakan itu semua nggak mungkin tercapai melainkan dengan amar ma'ruf nahi munkar maka diperintahkan dalam Islam dengan azab. <clears throat> Semua kemaslahatan ada pada amar ma'ruf dan batalah ilmuka. Bisa kita bayangkan di ikhwanatin Azabumullah ketika tidak ada prinsip amar nahi mungkar semua kan kacau. Semua kan rusak. Semua kan jelek. Tidak ada amar ma'ruf. Tidak disemangati untuk mengerjakan perkara-perkara yang bagus. Tidak ada akidah, tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Tidak ada semua yang ma'ruf yang muncul kejelekan. Apa jadinya ketika semua yang mungkar dibiarkan? Hancur yang namanya dunia ini. Orang mau membunuh dibiarkan, mencuri dibiarkan, mau narkoba dibiarkan, mabuk dibiarkan, korupsi dibiarkan, mau punya pemahaman-pemahaman radikal dibiarkan, mau menteror dibiarkan, semua dibiarkan, tidak ada nahi mungkar, maka akan hancur dunia ini. Semua akan binas, semua akan hancur. Maka Islam rahmatadil lil alamin dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan orang ya bin azakumullah prinsip ini menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu upaya untuk meredam kehancuran upaya untuk meredam azabnya Allah Azza wa disebutkan dalam hadis cukup panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan mengumpamakan orang-orang yang melaksanakan prinsip ini amar ma'ruf nahi munkar diumpamakan seperti suatu kaum yang menaiki bahtera menaiki kapal perahu besar berlayar di lautan sebagian dapat dek bawah Sebagian lagi dek atas. Ada dua dek, dek bawah, dek atas. Perailah mereka. Orang-orang yang di dek bawah, yang di dek bawah ya Pak. Ketika memerlukan yang namanya air, harus naik ke atas. Ambil air, turun lagi. Kalau perlu naik lagi, turun lagi. Mereka punya ide. Kita ini banyak mengganggu yang di tek atas itu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun mengganggu mereka. Kenapa tidak kita lobangi saja deknya kita ini? Kan enak, langsung dapat air. <clears throat> lobangi deknya, dapat air. Tidak harus mengganggu yang di atas kita. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka semuanya membiarkan ide tadi, membiarkan orang tadi melaksanakan idenya, halaku halaku jamiah. Semuanya akan binasa. Nah, di dek bawah dilobangi, karam baterainya ya Pak, tenggelam ya. Semua akan binasa. Tetapi kalau mereka mencegah tindakan mungkar tadi, najau, wa najau jamiah. Semuanya akan selamat. Sehingga kata para ulama melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar meredam azab, menolak kehancuran, meredam kebinasaan umat dengan prinsip ini. Berarti begitu indah, begitu rahmat. Bimbingan Islam yang diajarkan kepada kita semuanya barakallahu <coughs> Berikutnya lagi ya. saya perpanjang poin-poinnya supaya kita agak melek sedikit tentang agama Islam yang kita perlu selama ini supaya jangan tolak toleh kepada agama-agama yang lain atau kepada ideologi-ideologi yang lain. <clears throat> yang berikutnya lagi <clears throat> yang juga menunjukkan rahmatul Islam yang juga menunjukkan indah Islam ialah dalam Islam barakallahu fikum kita diperbolehkan untuk melakukan muamalah-muamalah. Melakukan perniagaan-perniagaan. Melakukan berbagai macam akad-akad untuk urusan maisha duniawiya kita. Dan itu dijadikan sebagai hukum asal selama tidak ada di dalamnya pelanggaran syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka semua muamalat semua yang namanya akad, semua yang namanya perniagaan, semua yang namanya, yang namanya perdagangan, semua transaksi, hukum asalnya adalah boleh. Kecuali apabila di dalamnya ada unsur ribawi atau tidak terpenuhi syarat-syarat bolehnya. <clears throat> Luar biasa ya. Ini begitu indah sangat terasa untuk kehidupan duniawiyah kita. Kita dikasih lapangan usaha seluas-luasnya. Tanpa batas. Semuanya boleh. Hanya satu. Jangan sampai ada pelanggaran agama. Jangan sampai melanggar prinsip-prinsip agama. Silakan. Anda bergerak dalam bidang perniagaan, niaga, silahkan. Anda bergerak dalam bidang cocok tanam, silahkan. Anda bergerak dalam bidang peternakan, monggo. Anda bergerak dalam pengembang biakan, entah itu ternak, entah itu ikan atau, atau semisalnya, silahkan. Anda mau maju dalam bidang properti, monggo silakan. Dalam bidang apapun dipersilahkan, dikasih keleluasaan seluas-luasnya dalam Islam. Selama tidak ada mukhalafah syariah di dalamnya. Selama tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Ini rahmat Islam, Irfan. Bisa antum bayangkan coba ketika dalam Islam dibatasi akad itu. Kalian boleh cari penghidupan hanya ini dan itu saja. Cuma dua biji. Wow, antum bisa nggak hidup ya? Miliaran orang di dunia ini semuanya berjubel di satu dua poin tadi. Bisa rebutan, bisa bertengkar, bisa saling baku bunuh. Ya. Rahmat Islam ya. Allah Azza wa Jalla Maha Rahmah Maha Rahim kepada hamba-hambanya memberikan bimbingan yang sangat mulia dalam agama Islam. Semua yang namanya transaksi, semua yang namanya akad, semua yang namanya muamalah, itu semua hukum asalnya boleh kecuali ada unsur pelanggaran agama di dalam rahmat ya. Sehingga untuk sekarang pilihannya banyak ya. Bergerak di bidang apa ini kira-kira? Mau jualan, Wah banyak pilihannya kawan. mau jualan ini itu semuanya banyak. Nah, saya kok seneng jadi bos herbal ya. Nah, herbal. Saya kok senang jadi bos apalagi apa? Macam-macam. Luas, luas, luasnya. Itu perniagaan. Belum lagi yang lain-lainnya para ulama. Belum lagi ikhwanatina azakumullah terkait dengan keseharian kita dalam Islam yang namanya makanan, yang namanya minuman, semuanya boleh kecuali yang dinaskan keharamannya, yang dinyatakan dengan dalil keharamannya atau mengandung mara bahaya untuk fisiknya kita atau agama kita. Serbijat boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya di, di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian mubah halal bagi kalian semua yang ada di muka bumi. Semua bentuk makanan atau mau nyari makan apa ya, Pak? Halal. Semua bentuk minuman atau mau minum apa silakan, halal. Selama bukan termasuk yang dinaskan keharamannya. Masya Allah, air putih melimpah di mana-mana. Kemasan sumur, bor, dan segala macamnya, sungai, danau, air-air yang ada rasanya, teh, susu, kopi, ini, itu, macam-macam itu ya, luar biasa. Hmm? Cemilan, jajanan, kuliner, ha? semuanya boleh kecuali yang ada unsur keharaman di dalamnya. Nomor satu itu ya, itu merupakan keindahan Islam, merupakan rahmatul Islam. Antum berpikir, antum menghayati, bagaimana kalau seandainya yang diperbolehkan untuk kita itu cuma nasi putih saja? Eh, Nah kira-kira antum bisa hidup nggak? Iya hidup sih, cuman nyaman nggak? Ya gak nyaman. Di sekitarnya antum penuh dengan lauk, pauk, semuanya Masya Allah bikin ngiler gitu ya. Semuanya haram. Yang boleh nasi putih doang. Kita santan boleh gak ya? Nggak boleh. Hah? Nasi utuh nggak boleh. Ada santannya ya? Hah? Nasi putih biasa. Dan yang nggak bisa makan nasi, kelimpungan dia. Boleh gak ya makan roti? Nggak boleh, harus nasi putih. Boleh nggak ya makan apa namanya uh, eh, katanya orang sana kubus, kubza, nggak boleh nasi putih. Makan singkong nggak boleh nasi putih. sagu nggak boleh nasi putih. Jagung semua nggak boleh nasi putih yang boleh. Nah, itu bisa mati ya kalau itu. Resapi itu perkara besar, kaidah besar dalam Islam dalam perkara atimah dan asyribah, makan dan minum. Hukum asalnya halal sampai ada nas yang mengatakan keharaman. Luar biasa. Luar biasa. Barakallahu fikum. Belum lagi khonamdina azakumullah. <coughs> Bimbingan Islam terkait dengan masalah e, eh, kemasyarakatan, bimbingan Islam terkait dengan masalah kenegaraan, bimbingan Islam terkait dengan semua permasalahan. Untuk ketika kita barakallahu fikum cermati satu persatu di sana akan nampak rahmatul Islam. Nampak Islam agama yang rahmah, agama yang barokah, agama yang maslahah, agama yang manfaat, agama yang betul-betul adil. Tidak ada keboliman di dalamnya, tidak ada kemabruran di dalamnya para pelaku. Hanya saja tinggal kita yang harus mengkajinya, menggalinya, memahaminya dari bimbingan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini baru sekelumit yang saya gambarkan kepada antum sekalian sebagai bukti kebenaran ayat yang dibacakan tadi terkait dengan misi dakwah Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. <clears throat> Masya Allah. Kemudian para pelaku yang tidak kalah penting untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Islam rahmatan lil alamin yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu memiliki usul wa qawaid azimah <clears throat> memiliki dasar-dasar pondasi-pondasi kaidah-kaidah prinsip-prinsip besar yang mendasar itu semua termasuk usul di saat yang sama itu juga bukti yang kesekian kalinya untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin dan indahnya Islam itu <clears throat> Dikatakan sebagai usul, sebagai prinsip tetap harus diyakini dan dipegangi oleh segenap umat Islam. Tidak boleh dilepas. Kalau sampai dilepas, maka akan berpindah kepada penyimpangan-penyimpangan naudzubillah min dzalik. <clears throat> Yang pertama, sesuatu yang harus diyakini oleh segenap kaum muslimin terkait dengan dinul Islam ini <clears throat> ialah yang pertama bahwasanya dinul Islam dinul anbiya wal mursalin. Agama Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun melainkan agamanya adalah Islam. Penjelasannya ulama. Disebutkan oleh para ulama <clears throat> Al-Islamu Nau'ani Islam itu ada dua Dua macam. Dua pengertian, dua pengertian. Yang pertama ialah al-Islamul Am. Islam dengan makna umum. Islam dengan makna umum artinya maknanya ialah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bima syara'ahu ala rasulih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan melalui lesan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu dengan dinul Islam. Agama Islam yakni beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lesan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Begitu pun nabi-nabi dan rasul yang setelahnya. Misalkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam juga demikian. Membawa risalah Islam beribadah kepada Allah melalui bimbingan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nabi Musa juga demikian, beribadah kepada Allah dengan bimbingan Nabi Musa. Nabi Isa juga demikian, beribadah kepada Allah dengan bimbingan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, itulah yang namanya Islam dengan makna umum. Di antara argumentasi dalilnya ialah beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang nabi-nabi yang sebelumnya dan mereka menggunakan bahasa Muslim menggunakan bahasa Islam di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 132 terkait dengan Allah Ibrahim as memberikan wasiat kepada putra-putranya. Allah berfirman wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub Ya baniya inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalimat muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya dengan kalimat tauhid ini. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama ini. Maka kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa antum muslimun. Maka din yang dimaukan adalah din Islam. Mereka semua dikatakan muslimun yakni pada masa Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah syariatkan melalui Nabi Ibrahim salatu wassalam. Muslim. Juga Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam mereka berdoa Rabbana waj'alna muslimaini laka Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah jadikanlah kami berdua dua orang yang muslim kepadamu. Dan juga dari anak keturunan kami umat yang muslimah kepada engkau ya Allah. Menggunakan bahasa apa? Muslim. Ini prinsip. Maka yakinilah Dinul Islam dengan makna ini adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Jadi kalau kamu bertanya apa agamanya Nabi Musa, jawabannya Islam. <clears throat> apa agamanya Nabi Allah Isa, jawabannya Islam. Islam dengan makna umum. Islam dengan makna umum ini telah selesai, telah berakhir masanya dengan wafatnya Nabiullah Isa atau selesainya masa kenabian Nabiullah Isa alaihi salatu <clears throat> Yang kedua, Islam dengan mana khusus? Islam dengan mana khusus? Yaitu Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW at-ta'abbudu lillah bima syara'ahu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam dengan makna khusus. Islam inilah yang menghapuskan semua Islamnya sebelumnya. Islam inilah yang memansuh, menghapus hukum-hukum umat sebelumnya dengan kitab suci Al-Quran menghapuskan semua bimbingan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Maka ketika dikatakan dinul Islam, agama Islam, maka yang dimaukan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, Pak? Barakallahu Ini prinsip. Ini prinsip. Terus bagaimana dengan yang namanya Yahudi? Bagaimana dengan yang namanya Nasrani? Apakah bukan Yahudi ya bukan agamanya Nabi Musa? Nasrani bukan agama Nabi Isa? Jawabannya bukan. Sekali lagi, bukan. Agama Nabi Musa adalah Islam dengan kitab suci Taurat agama Nabi Isa adalah Islam dengan kita puji Injil agama Nabi Dawud adalah Islam dengan kitab suci Zabur agama Nabi Allah Ibrahim adalah Islam dengan Suhul Ibrahim Barakallah Nah terus siapa yang namanya Al-Yahud Nasara? Mereka itu orang-orang kafir Kok diem? Mereka itu orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir kata Allah, dikatakan kafir. Siapa itu? Min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan semua kaum musyrikin. Mereka semua dalam neraka jahanam abadi di dalamnya. Mereka lah makhluk yang paling jelek. Apakah Yahudi yang Muslim? Nah, ada yang mengatakan dia Muslim, kafir. Apakah Nasrani Muslim? tidak ada yang mengatakan Muslim, kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir kepada Nabi Musa. Dikatakan Yahudi. Mereka lah yang kafir kepada Nabiullah Isa. Dikatakan Nasrani. Dijelaskan bahkan oleh Al-Syekh eh, Al-Allamah syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah disebutkan dalam Majmu' Rasail Al-Jabiriyah beliau menjelaskan yang namanya Al-Yahudiyah itu adalah muharrifatu Taurat Al-Yahudiyah itu merupakan pihak-pihak kafir yang merubah rupa Taurat itu Yahudi. Nah terus pengikutnya Nabi Musa namanya apa? Namanya Muslimun. Kaum Muslimin. Nah terus pengikut Nabi Isa namanya siapa? Namanya Muslimin. Agamanya Islam, maka orang yang dikatakan Muslim. Nah, itu namanya apa? Sementara yang namanya Yahudi yang merusak Taurat yang rupa-rupa Taurat yang kafir kepada Nabi Musa. Itu namanya Yahudi. Nasraniyah pihak yang mengotak-atik Injil. Yang rupa rupa Injil. Pihak yang kafir kepada Nabi Allah Isa adalah Nasraniyah. Pengikut beliau dikatakan muslimun atau dikenal dengan julukan Hawariyun. Jangan salah paham, jangan salah mengerti. Perbaiki pemahaman kalian. Paham ya, ya? Ini prinsip. Dari sini tidak Asyakumullah mohon maaf. Ya harus utarakan ya. Mohon maaf. Dari sini barakallahu fikum. Dalam Islam diklasifikasi ada yang muslim, ada yang kafir. Begitu ya. Tidak semuanya muslim, tidak semuanya kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim siapa saja yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jelas Adapun yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, dikatakan kafir walaupun dia mengaku beriman kepada Nabi Musa. Walaupun dia mengaku beriman dengan Nabi Isa. Tapi ketika tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW dikatakan kafir. Dikatakan imma Yahudi, imma Nasrani, imma musyrikin. Hadza wa. Paham sampai? Ya? Dari sini pula para hukum tidak mungkin kita menyatukan semua agama-agama tadi. Tidak mungkin menyatukan antara muslimin dengan Yahudi dengan Nasrani. Tidak mungkin. Lu kenapa tidak mungkin? Yang ini muslimin, yang itu kufar orang-orang kafir tegas selalu menyatakan dalam firman-Nya di sebuah ayat yang dihafal oleh anak-anak kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lakum dinukum waliyah Bagimu agamamu, bagiku agama. Tidak mungkin kita mengatakan mereka itu saudara kita. Tidak mungkin, sebab Allah sudah menyatakan mereka musuh kita. Mereka itu syarul makhluk yang paling jelek. Mereka itu dikatakan kafir dalam Al-Quran. Paham ya? Ini prinsip. Sesungguhnya ini prinsip ya kan? Masyhur, ma'ruf dari mulai zaman bab-bab kita dulu. Semua juga paham. Hah? Muslim yang itu bukan muslim, ngerti? Tapi ini pemahaman jadi kabur ketika muncul pihak-pihak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai muslimin yang memaksakan pemahamannya, menginginkan kaum muslimin punya pemahaman mereka semuanya bersaudara. Mereka semuanya agama yang sama, katanya agama samawi. Tidak, Cuma satu agama yang betul, dunia Islam. Nabi Allah Musa Muslim, di agamanya Islam. Allah Isa Muslim, agamanya Islam. Nabi Muhammad Muslim, agamanya Islam. Yahudiya, Nasrani ya, yang kafir-kafir kepada mereka. Tolong dijamkan baik-baik ini prinsip. Di sini dengan tegas kita menolak pemahaman sinkretisme agama wahdatul adyan. Di sini kita menolak dengan keras pemahaman pluralisme yang menyatakan semua agama adalah sama. Tidak. pertentangan langsung dengan nasul Quran dan prinsip Islam yang sangat mulia. Ini prinsip urusan bab muamalah lain pembahasan. Tapi yang namanya akidah jangan boleh goyah. Yang namanya akidah harus kita ditanamkan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu Masa nggak mungkin disatukan? Mungkin. Kenapa tidak? Mungkin. Allah Azza wa Jal menyebutkan konsepnya dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firmannya, Ya ahli kitab, ta'alau. Yang dipanggil langsung ahli kitab. Ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, wahai ahli Yahud, wahai Nasara, kemari. Mari kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sama, kalimat yang sawa, kalimat yang satu antara kami dan kalian. Apa itu? Allah menyebutkan setelahnya, "Alla na'budu illallah wa la bihi syai'a wa la ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini konsepnya Kalimat yang bisa menyatukan kita semuanya yaitu kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam perkara peribadatan dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain dari kalangan makhluk sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Semua diminta wahid semua diminta menjadi ahli tauhid, semua diminta menjadi muslim yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen bersatu jadi muslim. Satu ibadahnya. Oh, tidak bisa. Allah mengatakan setelah itu, Ta'in tawallau." Kalau mereka menolak, mereka berpaling, Takulu syahadu bi anna muslimin. Katakan wahai Nabi, saksikanlah kami ini kaum muslimin kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kami yang beribadah kepada Allah semata. Kami yang beribadah tanpa sekutu bagi Allah di dalamnya. Nah mau ya sudah. Biar kami yang muslim. Saksikanlah kami Muslimi. Berarti mereka nya, mereka nya dikatakan apa? Kafirina. Paham? Paham soalnya? Ini prinsip Ingat akidah ditanamkan. Terus gimana masalah muamalahnya? Gimana masalah muamalahnya? Tadi diantaranya orang-orang kafir pun mendapatkan rahmat Islam. Kita dalam sikap orang-orang kafir itu tidak arogan sebagaimana kaum-kaum arogan tadi. Tidak sebagaimana kaum teroris, tidak sebagaimana kaum radikalis, tidak Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan akhlak yang mulia, adab norma-norma yang baik, bahkan dengan non-muslim. Bersama kafir demi orang-orang kafir yang hidup satu wilayah, satu negara, diajarkan untuk rukun. Nah, tidak boleh mengganggu, tidak boleh membunuh, tidak boleh diperangi, Adil ya Selama orang-orang kafir tadi tidak menyakiti kaum muslimin, tidak membantai kaum muslimin, tidak merendahkan Allah atau Al-Qur'an atau Rasulullah atau Islam. Mereka damai, kita damai. Mereka mulai, ya Allah bismillah. Tapi dengan bendera penguasa kita. Adil. Ya, hidupnya damai. wabarakatuh Orang-orang kafir yang dari luar sana masuk ke wilayah kaum muslimin, ada yang kepingin berjemur, ada yang kepingin menikmati panorama-panorama indahnya wilayah kaum muslimin, ada yang event-event olahraga, ada duta-duta besar mancanegara dan semua yang masuk ke wilayah Islam muslimin dengan resmi legal dengan visa resmi dari negara kita dijamin keamanan oleh, eh, oleh, oleh penguasa kaum muslimin dihormati yang turis silakan turis itu urusannya dengan bagian pariwisata muslimin e, kalau nggak mungkin berubah ya jangan ke sana ya, kan gitu ya yang silakan selama tidak mengganggu kaum muslimin itu kuncinya. Selama tidak membantai kaum muslimin, selama tidak menghinakan Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau Islam, silakan kini Tidak diganggu, nggak disakiti, apalagi dibunuh, apalagi diperangi, apalagi dibom, tidak. Adil kan? Tapi akidah kami menyatakan kami muslim anda kafir. Itu akidah kami. Lakum dinukum waliyadin. Itu akidah kami. Dan tidak mungkin kita bersaudara dengan keagamaan. Itu tidak mungkin. Paham salah ya? Itu prinsip itu akidah. Tanamkan dalam jiwa. Akidah, akidah. Muamalah, muamalah. Semuanya dengan bimbingannya masing-masing. Paham ya? Jadi Islam juga mengenal konsep toleransi antar umat beragama dalam poin-poin tadi bukan dalam semua poin. Islam mengenal dan mengetahui yang namanya kerukunan antar umat beragama dengan poin-poin tadi, bukan dengan semua poin. Itu pun dengan konsekuensi dengan prinsip tidak boleh mengganggu kaum muslim. Jangan sampai membangunkan singa lagi tidur. Barakallahu pelaut. Ini prinsip. <coughs> Yang kedua, sudah apa lanjut? Jamnya jam 11 apa lanjut Lanjut Lanjut Nah, dikasih warning Tinggal 10 menit lagi. lagi cari-cari poin yang sekiranya pas 10 menit. yang kedua. Nah. yang kedua dari prinsip yang harus dipegangi oleh kaum muslimin terkait dengan dinul Islam hmm. Yang kedua ya azakumullah ialah bahwasanya <clears throat> dinul Islam dinul haq dinun Marbi. agama Islam, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agama yang benar, hak, dinun marbi, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya <clears throat> di Ali Imran ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maknanya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dalam ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan waraditu lakumul Islam Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. <clears throat> Terima kasih. Nah, ini prinsip sesuatu yang tidak boleh dilepas oleh kaum muslimin. Semua umat Islam harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang mereka perlu selama ini yang diajarkan Rasulullah SAW, kitab sucinya Al-Quran, bimbingannya adalah sunnah Rasulullah SAW, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi agama yang Allah ridhai kecuali Islam. Tidak ada lagi agama yang benar kecuali Islam. Bahkan dengan tegas kami kaum muslimin menyatakan semua agama-agama selain Islam agama yang batil, bukan agama yang Allah ridhai dengan dua nas tadi. <clears throat> dengan dua riwayat, dengan dua dalil tadi. <clears throat> Bahkan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan jika di Ali Imran ayat yang ke-83 insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari agama selain Islam Barang siapa yang mencari agama selain Islam Falayyuk minhu maka tidak akan diterima daripadanya ditolak Allah tidak menerimanya Allah menolaknya wahwa fil akhirat khasirin dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala <laughs> ini menegaskan bahwasanya semua agama-agama selain Islam dikatakan agama yang fatil dikatakan sebagai agama kufur jika Dikatakan sebagai agama syirik. Yang hak hanya Islam. Yang benar hanya Islam. Yang waribai hanya Islam. Nggak ada lagi yang lain. Itu semuanya nas-nas Al-Quran. Kalam Rabbul Alamin. Ini prinsip. Prinsip. Tolong jangan dilepas. Tolong jangan digadaikan. Ini prinsip. harap Barakallahu Barang siapa yang memiliki prinsip yang selain ini berarti dia di pintu kehancuran. Di tepi jurang kekufuran bahkan. Hati-hati. Yang punya pemahaman semua agama itu benar. Dikarenakan tujuannya sama. Mau menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang sangat mengerikan nyata-nyata penyimpangannya dan dikhawatirkan masuk dalam jurang kekufuran. Sebab dia menolak langsung nas kalamullah, menolak langsung Al-Qur'anul Karim yang menyatakan agama itu yang benar hanya Islam. Ada nggak ia ya yang punya pemahaman seperti tadi? Jawabannya, oh banyak. Berarti nggak semata-mata ada ini. Banyak. Banyak ternyata ya Allah musta'an. Sangat sayang. <clears throat> Maka kita sebagai kaum muslimin jangan mudah goyah prinsipnya. Yang kenceng, yang kuat, yang kokoh, yang tegar dalam berprinsip itu. Apalagi disebutkan dalam nas nas Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam sebuah hadis Pada suatu hari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba datang membawa lembaran-lembaran Taurat. Datang dengan membawa lembaran-lembaran Taurat. Tadi wa mayyit dari dari Islam dina al iman 85 ya berapa tiga <clears throat> baik ulangi lagi di disebutkan dalam hadis suatu kali sahabat Umar Mukhtar radhiyallahu taala anhu wa arba membawa lembaran Taurat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasul melihat itu lembaran lembaran Taurat tadi maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan tegas menyatakan, "Amutahawikun ya bin Khattab." Apakah masih ragu, wahai putranya Al-Khattab? Yani, apa kamu masih ragu dengan Islam ini? Apa kamu masih ragu dengan kebenaran Islam ini? Sehingga kamu harus mengkaji dan mempelajari Taurat. Padahal Taurat itu banyak Kitab kuncinya Nabi Musa. Beliau mengatakan, "Ah, mutahawwikun ya Ibnu Khattab." Apa kamu masih ragu ya Ibnu Khattab? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan Katanya Rasulullah SAW, "Walladhi nafsi biyadih, lau kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni balaltum." Sungguh demi Allah kalau seandainya Nabi Musa masih hidup. Nabi Musa ya. Sungguh demi Allah kalau seandainya Nabi Musa masih hidup. Lalu kalian ikut dengan Nabi Musa. Meninggalkan aku. Kalian telah sesat. Kata Rasul. itu Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Nasai rahimahullah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari banyak jalur dihasankan oleh Syukur albani rahimahullah dalam bukunya Irwaul Ghalil. <clears throat> Barakallahu. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya kata Rasulullah SAW. "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kelonggaran bagi dia, harus ikut dengan aku harus beriman dengan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Tegas jamblang. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan penambahan lafaz laqad jitukum biha baydha'a anatiyah. sungguh aku telah mendatangkan dengan Islam ini baydha'a anatiyah. putih bersih jelas gamblang wajib. Tidak ada lagi yang perlu diragukan dan di, e, dipertanyakan para ulama. <clears throat> Itu semuanya para sekali lagi penegasan agama yang hak, agama yang benar hanya Islam. <clears throat> agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Maka para siapa yang tidak memeluk agama Islam dinyatakan kafir. <clears throat> Walaupun dia mengaku beriman dengan Nabi Musa. Walaupun dia mengaku beriman dengan Nabi Allah Isa. Dia wajib beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ketika ada orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin muslim dan dia dulu adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa Nabi kitab, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala beriman dengan nabinya dan pahala kedua beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. <clears throat> Sahabat Umar Khattab radhiyallahu taala anhu ardah ketika ditegur dengan keras tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat Umar dilemparkan tadi kertas-kertas tadi ya dilemparkan sama dia sambil menyatakan raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya aku ridha Islam sebagai aku ridha Allah sebagai Rabbku aku ridha Islam sebagai agamaku aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ini prinsip <clears throat> ini prinsip inilah yang memisahkan antara muslim dengan yang kafir yang memisahkan antara Islam dengan yang non Islam dan masing-masingnya memiliki hukum sendiri barakallahu fikum yang muslimin punya hukum sendiri yang kafirin punya hukum sendiri antara muslim dan kafir juga ada hukum-hukumnya sendiri ini prinsip jangan sampai dilupakan dipegangi kuat-kuat para barakallahu hukum terutama di zaman sekarang ini yang sedang diupayakan mau digerus dan dihabiskan, disirnakan, dimusnahkan dari muka bumi ini oleh pihak-pihak tertentu, entah mereka adalah musuh-musuh agama pertemuan Islam atau ke anak-anak kaum muslimin yang membela kepentingan musuh-musuh agama. Sementara cukup ya Pak. Jam 11.20 Panitianya bilang jam 11.15 seperti itu Diteruskan lagi insya Allah Pak duhur Pak duhur langsung Langsung <clears throat> Diteruskan bak telur langsung. Ya wis. Bismillah. Barakallahu fiik. Sekarang istirahat dulu. Sekarang sudah itu persiapan zuhur. Nanti zuhur langsung lengkap dengan tanya jawabnya sampai sampai sampai ya insyaallah. Begitu ya. Allahu أعلم بالصواب بسم الله الرحمن cukup lahuna subhanahu wa وبحمدك asyhadu أن لا illa إلا